senantiasa kita ucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tidak terhingga dan juga kita yang kedua menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah karena Allah juga dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau seperti biasa Bapak Ibu sekalian <clears throat> di Selasa Ganjil kita akan mengisi bahasan kitab Minhajul Muslim dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu pasal <clears throat> ke-10 tentang beriman kepada hari kemudian. Pada saat itu sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kemudian, kemudian <clears throat> fakta-fakta, dalil-dalil secara nakli tentang adanya hari kemudian atau hari kebangkitan karena kita semua manusia melalui proses melalui proses dua kali ruh saja sendiri tanpa jasad dan di dua alam maksud saya dan dua alam lagi ruh bersama jasad kalau alam yang pertama alam azali di mana memang masih ruh saja tidak ada jasad di situ Sebelum jasad kita diciptakan di rahim ibu, ruhnya sudah ada. Allah SWT sudah ciptakan. Dan itu masih ruh yang hidup. <clears throat> Tentu kita tidak teringat apapun di sana. Karena memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala setelah ruh ditiupkan ke jasad barulah manusia itu bisa melihat, bisa berpikir dan seterusnya. Dan tidak ada dalil menjelaskan tentang bagaimana ruh pada saat itu, tapi ada ayat Al-Qur'an <clears throat> yang menitik beratkan tentang adanya alam itu. Pada saat Allah SWT berfirman kepada ruh-ruh ini semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah. Pada saat itu Allah berfirman kepada seluruh ruh dan berkata kepada mereka, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Mereka mengatakan, "Iya." Dan kami menjadi saksi terhadap hal tersebut. Kemudian alam yang kedua yang kita hidupi sekarang alam bumi dan ini bergabung antara jasad dan ruh. Alam yang ketiga, alam barzah. <coughs> di mana ruh kembali hidup sendirian. Jasadnya akan dimakan oleh tanah, ruhnya yang menghadapi alam barzah. Lalu kemudian kita dibangkitkan lagi hari kiamat, keduanya digabung lagi antara jasad sama ruh, tapi jasadnya jasad baru. Jasadnya jasad baru. Nah, akan saya lebih jelaskan lebih jauh masalah itu. Intinya saya pernah menjelaskan <coughs> pada pertemuan yang lalu tentang adanya bukti-bukti hari kebangkitan dalil-dalil dari Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan masalah hal tersebut. Kemudian juga saya sudah sempat menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat kecil. Adanya kiamat akan terjadi dan sebelum terjadi kiamat peniupan sangkakala ada tanda-tanda dan kita sudah sempat menjelaskan ada tanda-tanda kecil yang sangat banyak dan sekarang ini jelas-jelas di depan mata kita. Yang paling nyata sekarang di depan kita adalah khamar dikonsumsi dan diubah namanya sehingga menjadi halal. Saya kasih contoh obat batuk sekarang sudah pakai alkohol, makanan, kue-kuean pakai alkohol, semua haram, khamer. Dari mana penghalalannya? Tapi diganti namanya. Ini kan kue, ini kan obat, ini kan ini dan ini kan itu. Segala macam diganti. Padahal khamer itu semua ladhi yukhammirul akal, semua yang mengubah akal manusia keluar dari abnormal, dari normalnya. Dia serbukkah, cairankah, apa saja. Kue, serbuk, obat, <clears throat> apa saja masuk dalam khamar bukan cuma bir saja. Begitu pula banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Berapa banyak sekarang? Bahkan ada nikah sesama jenis. Orang-orang yang tadinya dilaknat oleh Allah SWT, kaum Lut, kaum lesbian, kaum homoseksual, sekarang malah diorbit Karena tanda hari kiamat. Zina merajalela di sana sini. Sekarang tempat zina pakai lampu terang, diskotik, karaoke. Semuanya ajang zina. Enggak kok, saya ke karaoke sama keluarga saya. Baik, yang lain selain Anda yang datang di sana ditemani oleh perempuan penghibur di situ, ngobrol. Bukankah bukankah terbuka, <coughs> terbuka pintu perzinahan yang di atas namakan zina sekarang ini hiburan. Allah sudah bilang wala takrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya teleponnya nggak boleh, SMS-nya nggak boleh, melihatnya nggak boleh, dengarnya nggak boleh, sentuhnya nggak boleh. Terakhir nanti baru kemaluan. Sama saja berarti semuanya itu pintu zina. Diganti namanya hiburan, tanda-tanda hari kiamat. Dan sudah nyata depan mata kita. Kalau zaman dulu orang masih sembunyi-sembunyi persediaan, sekarang pelangnya pakai neon box terang. Bahkan orang mengorbit dirinya, nulis namanya, nomor teleponnya, dan seterusnya. Dan saya sudah jelaskan juga pertemuan yang lalu tentang malhamah kubra. Tanda-tanda kiamat kecil yang ter, yang terakhir nanti adalah <coughs> terjadinya peperangan besar antara kaum muslim dan kaum Nasrani dan panjang lebar sudah saya sampaikan riwayatnya saya tidak ulangi lagi pada malam ini kita masuk ke tanda-tanda kiamat besar ada tanda-tanda kiamat besar artinya kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar berarti sudah akan terjadi kiamat yang dijanjikan ditiupkan sangkakala dua kali yang pertama pemusnahan seluruh makhluk yang kedua pembangkitan mereka sebagaimana nanti akan kita jelaskan Nabi Muhammad SAW <clears throat> menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2901. Bagi yang pegang bukunya lihat halaman 86 dan 87. Kalau kemarin ditandain itu kita baca sampai uh, di halaman sebelumnya ya. Kalau tidak salah kemarin itu kita sempat di halaman 82. Saya langkain dulu sekarang. Kita pindah ke halaman 86 sepuluh tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Ketahuilah bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul sepuluh tanda-tanda besar. Khasfun bil masyriki, wa khasfun bil maghribi, wa khasfun bi jaziratil arabi, ودخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج wa الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر العدن ترحل الناس ونزول عيسى بن مريم Amblasnya bumi di belahan timur yang pertama terjadi gempa besar lalu kemudian terjadi ya, longsor besar. Di belahan timur ini sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, bagian timur. Di mana Allah alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Di sisi baratnya. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Ya. <clears throat> Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. Tiga sekaligus terjadi longsor di tiga titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung tiga tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar satu. Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar dua. Terjadi di Jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar tiga. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW keluarnya Dajjal. Mohon maaf, ada kabut dulu. Kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima nanti akan saya rincikan satu persatu. Kemudian yang keenam binatang, binatang melata. nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit di barat, terbenam di timur, nanti terbalik. Maaf, terbit di timur, terbenam di barat, nanti terbalik. Gitu. Keluar yang ke sembilan, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit manusia tidak bisa melalui jazirah Arab. <clears throat> Kemudian yang ke sepuluh turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari sepuluh ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. <coughs> Dajjal jemaah sekalian adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia. Sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah namanya Yahudia. Allah alam apakah ya dia dari turunan Yahudi atau bukan tapi yang jelas Dajjal nama orang dipastikan disebutkan nama-nama namanya dan cirinya dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudi tadi di wilayah Khurasan kalau sekarang wilayah Iran negeri Iran sekarang diikuti dengan 70 ribu dari orang-orang Yahudi Khurasan dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari Kata Nabi SAW 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, dua bulan, dua pekan. <clears throat> Dia akan keliling muka bumi semuanya dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa orang mau mengikuti dia? Karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT. Dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah dan dia mengaku sebagai Tuhan, orang-orang ikutin maka wilayahnya jadi subur. Peternakannya jadi banyak, hujan turun dari langit, tanaman tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah. Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW disebutkan cirinya Dajjal mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak. Ya. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis tiga huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. <clears throat> Di dahinya tertulis naudzubillah kafara, kufur. Semua orang muslim, orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan dan Dajjal akan diikuti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pohon eh, dengan gunung bergunung-gunung makanan Allah alam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, walaupun kalian harus lari ke gunung. Tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah. Artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Gitu kan. Dajjal ini <clears throat> memiliki di tangan kanannya api, kelihatan besar. Allahu alam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki <clears throat> air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-letternya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia. Kata Nabi SAW kalau kalian ditangkap oleh Dajjal ada eh, hadis gini kalau kalian dengarkan Dajjal carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang yang kalian berkata imanku kuat aku akan menghadapinya karena bisa saja dia mengatakan itu ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal ya di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api dan ucapkanlah bismillah pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka yang panas maka kita diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Dajjal terus aja banyak pengikutnya akan diekspos seperti kita tahu sekarang luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini setahun, dua bulan, dua pekan sudah semua bumi ini lingkari. Didatangin karena memang sekarang fasilitas pesawat ada. Transportasi mudah. Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. <coughs> Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. <coughs> Mohon maaf. Lalu kemudian dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang, maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya lalu dia berkata kepada para pengikutnya, "Apakah kalian lihat istana yang putih itu?" Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, "Iya, tentu saja." Lalu berkatalah, ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad. Tidak bisa dia masuk ke dalam. Dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik. Karena orang kafir nggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggal di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan. Maka Dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin <clears throat> mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya Lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut, saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun mengambil gergaji. Ya, sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan, "Bersatulah, bersatu kembali jasadnya." Kata Dajjal dalam hadis ini, "Apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu?" Anak muda itu mengatakan, "Saya bertambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi SAW dalam hadis penutup ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan semua menukil tentang masalah Dajjal. Saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya karena memang ini semua hadis sahih. Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja. Jadi merangkai seperti sebuah cerita. Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu <coughs> tidak mampu menyentuh anak muda lagi. Anak muda itu. Allah SWT sudah selamatkan dia. Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, dia Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya ya, berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan sampai di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel, subhanallah. Direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari, dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Babelut. Di Israel itu kota itu ada, saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Babulut. Subhanallah hadis menyebutkan nama Babulut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babulut di Syam. Maksudnya di Palestina itu. Israel sekarang. Ada kota Babulut dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Subhanallah. Dajjal akan masuk ke sana dan <coughs> berkurung diri. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah, satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW akan keluar nanti ya, seseorang dari kota Madinah dari keturunanku yang namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah juga sama posternya, parasnya seperti aku. Sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajmain. Intinya kata Nabi SAW akan keluar nanti dari kota Madinah, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Tentu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam. Jadi orang faham agama. Lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak. <clears throat> Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan engkau harus memimpin kami. <coughs> Dan orang ini punya julukan Mahdi. Dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih, Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di, di Israel, keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga, langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama yang lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang, maka datang semua. Gitu kan. Walaupun memang ada masa, gitu kan, ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di <coughs> Darul Baydha namanya. Menara kota putih yang ada menara putihnya dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jamek Syam karena memang menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dan sudah dekat. Syam, negeri Syam masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestina, kemudian Syria <coughs> dan ini masjid ada di Syria, di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang dua kedua sayapnya malaikat dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Pegang sayap malaikat turun dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Yang masih hidup zaman itu menyaksikan dan ini wahyu, penyampaian pasti terjadi. Maka dia pun turun lalu kemudian dia masuk dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya keluarnya Dajjal. Ini Mahdi sudah ada. Mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu multi muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak. Imam dari kalangan kalian. bagi umat ini karena <coughs> Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi pasti Nabi jadi imam. Tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi. Kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus. Niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Tiga tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat <coughs> menuju ke Palestina, tiba di pintu gerbang Babulut. Dan di wilayah Babulut ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti Isa akan masuk dan memburu Dajjal. Dan setelah membunuh Dajjal, maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin berkata wahai muslim ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi, yang pohon mengatakan wahai muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin. Kecuali satu pohon namanya pohon Garkat. Pohon garkat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri, ya, batangnya ada durinya. Subhanallah pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu? Subhanallah. Kalau Anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon garkat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang Babulut itu pohon garkatnya sudah sangat besar-besar. Diameter sudah 3 meter, 4 meter ke atas. <clears throat> Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi sebagaimana Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhu Beliau mengatakan sabda eh, firman Allah SWT tafsirnya surah eh, Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladhinan ya. amta alaihim. <clears throat> jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk. Masih orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Yahudi Allah murka sama mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu cirinya orang Yahudi. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya'rifuna kama yarfuna abna'ahum." Mereka mengenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Yahudi tahu. Waladhalin dan bukan orang-orang yang sesat. Ini adalah kata Ibnu Abbas orang-orang Nasrani. Mau nyebarin agama tapi mereka keliru. Agamanya yang Nabi Isa itu tidak wajib disebarkan di seluruh dunia. Tapi disebarin untuk Bani Israel. Karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. <clears throat> Mereka mau berdakwah tapi salah. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi saw, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya mengatakan wahai musuh Allah saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, <clears throat> maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu. Di atas batu kemudian di, seperti saya katakan tadi hadis menjelaskan, batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah. biizil aziz au bizilli dalil. Dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Nggak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan <clears throat> menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin? dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa dengan menjalankan hukum-hukumku. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti menerapkan Al-Quran. Seperti yang kita lakukan sholat segala ini sudah selesai dikerjakan semua. Dan dalam hadis lain dikatakan Isa alaihissalam akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Enggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu semua salib dihancurkan dan yang menjadi <coughs> tidak ada agama lain. Semua Nasrani, Yahudi, Hindu, agama apa saja habis semuanya. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim. <clears throat> Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat. Yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam. Sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit tapi bola matanya besar. <clears throat> mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak seribu. Tidak ada pengikut, tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentang Yajud Majud ini tingkat tiga kuliah. Kurang lebih waktu itu tahun 96, 97. Dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya, saya sempat tanya sendiri. Saya bilang, Syekh, jumlahnya Yajud Majud itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya. Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya sungai Tibria. <clears throat> Sungai itu sekarang ada. Besar. Bayangkan sungai ya. Airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu. Dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh. Tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. <clears throat> Tapi yang jelas pada saat itu Nabi SAW mengatakan Allah akan meng, Allah berfirman kepada Isa berkata wahai Isa aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya termasuk Isa alaihissalam nggak bisa mengalahkan maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini ada di Palestina. Ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam. Banyak negeri Syam kita. Gitu kan. <coughs> Maka Nabi Isa pun alaihissalam menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu. Karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa AS, mereka dibunuh oleh Yajuj Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung, di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Zulkarnain. Zulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allah alam saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mujizat. Di antaranya mujizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya kata Nabi SAW mereka memakan apa saja. Batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. <clears throat> mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya seribu anak. <clears throat> dan tidak menikah dengan umumnya orang. Dua suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian ada satu syekh dari Mesir sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia judulnya ya Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa ada judulnya ya Ya'juj Ma'juj tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal harganya mungkin sekitar 85 ribu atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus dan beliau adakan penelitian saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta kalau tempat ya Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dua gunung yang disatukan di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang apa namanya bolong. Waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras dan seperti disebutkan dalam Al-Quran di mana ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Yajud Majud sebesar ini. Udah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. <clears throat> Saya coba jaringan dalilnya. Tidak disebutkan sama beliau di sini, tapi memang ada tentang Ya'juj Ma'juj itu secara khusus Ya ini, ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. A'udzubillahi billahi rajim hatta idza futihat Ya'juju wa ma'jujuhum min kulli hadabin yansilun waqtarabat <coughs> waqtarabal wa'dul haqq, fa idza hiya fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal hum bal kunna zalimin <coughs> Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu. Dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah. Ya. Semuanya itu akan dipenuhi Yajuj Ma'juj. Dan telah dekatlah kalau sudah terjadi itu kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke okay, aman. Ini enggak. Siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa tidak dipandang. Orang-orang Muslim pada saat itu, orang-orang Muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa alaihissalam berhasil selamat. Walaupun pada saat itu muka bumi umumnya orang sudah beriman. <clears throat> yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu, lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Yajuj Majuj. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih, <clears throat> riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Yajuj Majuj akan membunuh siapapun yang mereka temui bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah maka mereka berkata qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit maka sebagai penutup dalam bahasan itu <clears throat> Kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa as. pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala memurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing. Banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu. Dan itu membuat mereka mati. <clears throat> membuat mereka mati. Dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu alam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang ya, ya, ya Majuj pada saat itu tapi semuanya akan mati. Dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Ya. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan jasad-jasad mereka <clears throat> yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang eh, apa namanya lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar yang memegang setiap jasad yang maju diambil diangkat setiap orang satu burung Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita nggak tahu bagaimana Allah alam, tapi ini wahyu, penyampaian informasi yang pasti. Diambil kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah SWT turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran mereka, darahnya segala bersih, maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah <clears throat> kejadian tersebut terjadi. <clears throat> Kemudian setelah itu Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, nggak ada lagi pemimpinnya karena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang ke lima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari bahwasanya Allah SWT akan keluarkan tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu alam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasehatin dan mengingatkan mereka mengingatkan mereka. Satu persatu diingatkan, satu persatu. Terus diingatkan. Yang tidak mau beriman dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu alam dicap seperti apa? Sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi tapi tidak disebutkan berapa lama. Dia cuman mendakwai, meluruskan. Yang beriman sudah, yang tidak beriman dicap sama dia. Ada tanda, oh ini berarti kafir. Seperti itu saja. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6 <clears throat> yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah terjadinya tadi tiga gerhana. 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah delapan, kemudian terjadi yang kesembilan, <clears throat> keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Subhanallah baru tadi malam saya lihat cuplikannya di YouTube. Ada wilayah di Aden, di kota Aden sekarang itu. Dan itu hasil penelitian internasional. Aden itu dianggap kota yang paling panas di dunia karena di bawah kota Aden itu ada api yang bergejolak. Dan api itu bisa keluar setiap saat membakar siapapun. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini artinya api bukan main-main. Ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan dia akan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan subhanallah tadi malam saya lihat cuplikannya, Bapak Ibu bisa ketik kalau tidak salah atau e, ditulis di YouTube itu api di kota Aden. Dan itu diambil gambaran e, amatir ya, Orang mengambil sendiri itu jadi ada beberapa wilayah tanah di wilayah Aden itu memang asapnya keluar dan pada saat dikorek di bawah itu memang api, ya, bara api yang besar. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu Allah alam kapan. Tapi tanda-tanda kiamat dan yang terakhir tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari eh, dari tempat terbenamnya. <coughs> Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi saw. Taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada masih bisa taubat. Kalau sudah itu <clears throat> sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian <clears throat> ulama menambahkan ada yang mengatakan sudah masuk waktu. Baik, saya, ini saja kalimat ini saja saya sampaikan. Nanti baru kita break sholat. Habis itu seperti biasa ada tanya jawab silahkan setelah sholat sunnah mbak Uh, Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dzusuwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Zuswaka. Zuswaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Zuswaka karena betisnya sangat kecil. Gitu kan? Betisnya sangat kecil. <coughs> orang ini Bapak Ibu sekalian kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah akan menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betisnya sangat kecil sampai diberikan julukan julukan katain Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 gitu. atau ini yang ke-10 terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Maka dia akan mencabut, kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Semua orang sudah mati tinggal dia sendiri. Tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambing. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah. Ditemukan semuanya tidak ada kehidupan nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sang sangkakala terakhir, gitu kan. <coughs> Allahu alam. Ini yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Tapi mungkin sebelum pertanyaan, saya coba akan membahas beberapa dalil insyaallah setelah sholat ba'diyah nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berhubungan tadi tentang masalah dabbah binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah anda kalau mau lihat di rumah bisa dilihat dalam surah An-Naml, An-Naml ayat 82. An-Naml ayat 82 <clears throat> tentang masalah binatang melata yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi setelah uh, matinya Yajuj Ma'juj, matinya Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita sekarang sudah selesai membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan uh, tadi termasuk tanda kiamat besar sudah sampai terakhir saya jelaskan. Sekarang tinggal proses sebelum uh, hari kiamat itu sendiri di dunia ini akan terjadi kiamat. Artinya penghancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ceritakan <coughs> di dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai ayat 70. <coughs> saya bacakan Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nufikha fis-sur فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم كيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون <coughs> Wafiat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun dan pada saat itu ditiuplah sangkakala Israfil meniup sangkakala yang pertama maka matilah semua yang di langit dan di bumi semua yang di langit dan yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki Kata para ulama tafsir yang Allah kehendaki adalah Jibril, Mikail, Israfil. Mereka tidak akan mati. Karena ini semua akan mati. Sementara nanti yang tiup sang kakala yang kedua Israfil juga. Nggak mungkin dia mati di situ. Jadi semua di sini ya Allah musnahkan kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama dari kalangan malaikat itu adalah Mikail, Jibril, Mikail, Israfil. Tiga malaikat yang terkenal sebagai pemimpin para malaikat dan delapan malaikat pemikul singgasananya Allah ya, yang dikenal dengan Hamalatul Arsh. Kemudian seluruh yang ada <coughs> penjaga-penjaga surga dan penjaga neraka. Di surga ada malaikat Ridwan dan seluruh yang ada bersama dengannya dan di neraka ada malaikat Malik dan seluruh kawan-kawannya menjaga neraka serta semua yang ada di surga dari bidadari, dari wildanun mukhalladun bidadara, semua itu tidak kena. Jadi di sini yang Allah maksudkan yang dimaksudkan sini kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak akan kena, tidak akan meninggal dengan tiupan sangkakala tersebut. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Allah akan meniup, menyuruh Israfil meniupkan sangkakala yang pertama maka hancurlah semua ada di langit dan di bumi. Semua bintang-bintang <clears throat> Semua makhluk, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Dan di dalam hadis yang sahih, kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 89 ada hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955, "Mabainan nafkhataini arba'un." ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البغل atau bakal وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب عجب الذب عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة Jarak antara dua tiupan trompet sangkakala itu 40 tahun. Ada sebagian <coughs> ulama hadis mengatakan ini dimaksud dengan arbaun adalah 40 hari. Allahu alam. Yang jelas hadis mengatakan jarak antara dua tiupan sangkakala 40. Ada yang mengatakan 40 hari dan mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit <coughs> seperti air hujan, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan akan hancur kecuali sepotong tulang yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Kita kembali ke ayat tadi. Surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. Saya ulangi terjemahannya dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tiupan yang kedua. Untuk apa tiupan yang kedua? Membangkitkan makhluk, diciptakan kembali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing kata Allah. Dan terang benderanglah bumi atau dalam kurung padang mahsyar dengan cahaya keadilan Robnya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan, dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ini cerita tentang ditiupnya sangkakala. <coughs> Maka yang pertama pemusnahan, yang kedua pembangkitan. Ada ayat lain <coughs> yang menceritakan tentang kasus ini adalah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayatnya 13 sampai 34. <coughs> Kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 84 sama 85. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القادية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه innahu kana la yu'minu billahi azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Allah rincikan luar biasa. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan saja dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ini ayat ya. Saya cuma baca terjemahannya. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Jadi pada saat itu ulama tafsir mengatakan bumi semuanya <clears throat> gunung-gunungnya tercabut sehingga bumi seperti kapas gitu kan. Karena yang membuat bumi jadi berat bisa bertahan karena ada gunung-gunung yang seperti paku dicabut semuanya Kemudian gunung-gunung tersebut ditabrakkan ya dengan bumi tadi. Allahu alam bagaimana prosesinya tapi ini ayat Al-Qur'an yang menceritakan. Kemudian langit akan terbelah. Sebagian ulama tafsir mengatakan terbelahnya langit ini membuat akhirnya seluruh ya malaikat bisa kelihatan. Karena Allah mengatakan di sini dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung arsh robmu di atas kepala mereka. Ini yang saya bilang tadi. Delapan malaikat pemikul singgasananya Allah yang tidak kena tiupan sangkakala tadi. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rob kalian. Tidak ada sesuatu pun dari kalian <coughs> yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Nanti pertemuan akan datang kita akan jelaskan pada saat nanti sudah dibangkitkan, kita akan menunggu di mahsyar. Berapa lama menunggunya, apa kejadian di sana, sampai Allah datang mengadil dan nanti akan diterima. Orang-orang yang masuk surga akan terima buku dengan tangan kanannya. Buku-buku akan berterbangan semuanya. Nanti akan yang yang orang yang masuk surga akan datang sendiri ke tangan kanannya. Orang yang masuk neraka akan datang bukunya ke tangan kirinya. Allah ceritakan, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanan tubuhnya, di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan menemui hisap terhadap diriku. Maksudnya aku akan menuju ke tempat yang dijanjikan surga. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga. Yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Nanti insya Allah ada pertemuan akan datang juga. Selain kita cerita tentang mahsyar pandang lebar satu pertemuan itu, nanti juga kita e, bahas tentang surga dan neraka itu juga butuh pertemuan sendiri. Surga satu pertemuan, neraka juga satu pertemuan akan ada bahasan sendiri. Ini secara global Allah ceritakan bagaimana prosesnya. Setelah mahsyar, hisap langsung ada orang terima tangan kanan akan masuk ke dalam surga. Nanti kita jelaskan surga itu bagaimana, tanahnya, kerikilnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, luar biasa segala macam. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kirinya, tangan kiri dia berkata, Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Karena dia sudah lihat, kalau tangan kiri pasti ahli neraka. Dan aku tidak mengetahui apa hisap terhadap diriku. Wahai kalau kiranya kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatu. Coba dulu waktu aku mati, udah selesai udah nggak ada lagi hisap, gitu kan? Dan aku tidak mengetahui. Lalu dia mengatakan, coba seandainya kematian itu bisa menjadi menyelesaikan semuanya. Hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku yang dia kumpulkan di dunia. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia kepada para malaikat. Belenggulah tangannya di lehernya. <clears throat> Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan miskin atau orang-orang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ditiupnya sangkakala dan kemudian terjadi dua kali, satu kali penghancuran, satu kali lagi pembangkitan. <clears throat> Setelah itu, jemaah sekalian, Sebentar. Ya. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama hancur semua, ditiupkan sangkakala kedua, maka Allah turunkan hujan dan bangunlah semua manusia. Pada saat mereka bangkit di mahsyar, maka pada saat itulah terjadi ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan dibangkitkan dalam hadis kata Nabi SAW riwayat Bukhari kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar <clears throat> tinggi kalian seperti ayah kalian Adam 60 siku ke langit berarti 27 setengah meter dan semua wanita akan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit atau 17 setengah meter lalu kemudian kalian akan dibangkitkan dan berdiri semua di belakang para nabi-nabinya dan kalau yang tidak ikut nabi maka berdiri di belakang sesembahannya maka Allah berkata kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, ikutilah sesembahan-sesembahan kalian. Lalu Allah datangkan yang sembah berhala, berhalanya Allah datangkan, disuruh ikut berbelakang berhala tersebut. Yang sembah binatang, yang sembah setan, yang sembah dukun, apa saja, semua Allah <coughs> suruh ikut. Dan tinggallah orang-orang yang beriman yang berada di belakang sah para para nabi-nabi yang akhirnya yang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu kita akan dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki dan tidak berkhitan atau terkhitan. Disebutkan dalam hadis yang sahih 67 eh, itu footnote nomor 67 riwayat Imam Muslim. Yang pegang buku bisa lihat halaman 89. Beliau wasallam pernah berkhutbah berkata, Ayuhan nas, hai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Wahai <coughs> sekalian manusia, Sesungguhnya kalian pasti akan dihimpun di padang mahsyar di hadapan Rob kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat. Ala wa inna awwal al khalqi yuksa Ibrahim alaihissalam dan ketahuilah bahwasanya hamba Allah yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati dan akan didatangkan nanti sekelompok orang dari umatku fayu'khadhu bihim dzatash shimal dan mereka diseret ke sebelah kiri, maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'akulu, lalu saya berkata, Ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, kayaknya mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis dijabarkan oleh para sahabat yang memahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini adalah orang-orang yang tadinya masuk Islam, kemudian mereka lemah lalu mereka murtad setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Seperti kasus kaumnya Musailam al Kazab gitu kan, yang mengaku sebagai e, Nabi dan akhirnya banyak pengikutnya 100 ribu sukunya dia mengaku dia sebagai Nabi dan mengkufur kepada disaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Jadi seperti itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ini. Hadis Bukhari yang lain menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalian akan dibangkitkan ya dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan pakaian dan juga ya tidak tersunat. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang akan saling lihat melihat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya <clears throat> terjadi kebakaran besar-besaran atau longsor atau banjir atau misalnya musuh lagi menyerang, kemudian ada di depan Anda orang yang berlarian tidak pakai tidak pakai pakaian, masih sempatkah kita muncul syahwatnya? Sudah tidak. Begitulah kurang lebih gambaran di mahsyar. Orang nggak bakal melihat lagi auratnya orang lain. Udah nggak ada syahwat. Orang pikirin bagaimana menyelamatkan dirinya. Sama sekali tidak ada lagi pikiran ke situ. Jadi kita harus paham kejadian tersebut bukan lagi kejadian seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. <coughs> Kemudian juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari Aisyah <coughs> radhiyallahu anha ingat tentang neraka lalu beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Mayubkiki. Ini di halaman 90 ya kalau yang pegang buku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, hadis Hasan diriwayatkan Abu Daud. Apa yang membuat kau menangis wahai Aisyah? Qalat Aisyah berkata, "Dzakartun nara fabakaitu." Saya mengingat neraka dan siksaannya maka aku menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Saya ingin tanya ya Rasulullah, Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat kelak? Artinya nanti suami ingat istri nggak pada saat itu? Lalu faqala Nabi SAW menjawab, "Ama fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Ketahuilah wahai Aisyah ada tiga tempat di mana orang tidak akan mengingat siapapun Lalu beliau mengatakan indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqul. Yang pertama pada saat timbangan amal sudah didatangkan sampai orang itu tahu timbangannya berat atau tidak, amal solehnya berat atau tidak. Dia tidak akan ingat yang lain, tidak ingat istri, tidak ingat suami, tidak ingat orang tua. Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Wa inda tatayurus suhufi hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri. Dan yang kedua pada saat buku-buku amal berterbangan sampai dia tahu kitabnya amalnya itu ke tangan kanannya atau ke tangan kirinya atau ke pundak belakangnya. Ya. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan kepundak belakangnya adalah orang-orang muslim yang masih punya dosa, maka mereka menerima dari belakang buku-buku mereka artinya mereka harus masuk neraka dulu baru masuk ke surga wa inda sirati idza wada idza wudi'a baina dhahra jahannam hatta yajuz dan yang ketiga adalah orang tidak ingat orang lain pada saat sirat sudah dibentangkan di atas neraka jahannam sampai orang itu tahu dia selamat atau tidak. Tiga keadaan ini orang tidak akan ingat yang lainnya. Jadi ini keadaan yang akan terjadi dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan timbangan amal seperti apa karena timbangan amal itu Bapak Ibu sekalian bukan seperti timbangan kita yang kita tahu sekarang, tapi timbangan ini seluas pandangan mata manusia, itu kan. <clears throat> Sebagian asar menyebutkan seluas langit dan bumi dan timbangan itu memiliki lidah yang akan menghardik orang-orang yang berbuat amal buruk. Dalam hadis nanti akan kita jelaskan hadis Bukhari, nanti akan datang hari kiamat orang yang badannya besar, tinggi besar, karena dia ingin supaya amal berat, amal solehnya bertambah berat supaya masuk ke surga, maka dia pun loncat ke dalam timbangan itu. Padahal pada saat itu kita sudah jelaskan tadi hadis Bukhari, pada hari kiamat semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam. Bayangkan kalau 27 setengah meter tinggi seorang laki-laki loncat ke dalam timbangan. Seperti apa timbangannya itu? Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berpengaruh terhadap timbangan amalnya. Tidak berpengaruh sama sekali. Dan timbangan ini pada hari kiamat memang makhluknya Allah diciptakan yang dia akan hitung yang membuat dia berat hanya amal saleh. Tubuh manusia atau yang lain tidak akan berpengaruh. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lebih jauh tentang masalah itu dan cukup malam ini kita bahas sampai di sini. Pertanyaannya, apabila dalam <clears throat> akidah hari sunnah wal jamaah kita dilarang memberontak pada pemimpin atau pemerintah yang zalim, bagaimana bila kesemena-menaan itu dilakukan oleh kelompok atau organisasi di lingkungan kita, di mana kita terikat dengannya. Bolehkah kita berdemo bahkan dengan mengajak orang luar yang dibayar agar lebih kuat? Ini dilaporkan kepada pemerintah, dilaporkan kepada pemerintah. Banyak teman-teman kita <clears throat> yang tidak menunggangi fasilitas yang ada. Seperti misalnya masalah media ya. Saya melihat Media adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, tapi sayangnya tidak digunakan gitu. Kita lebih memikirkan untuk menggunakan fisik. Padahal sebenarnya bekerja cerdas adalah bagian daripada agama. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu qayyusul fatin. Orang mu'min itu cerdas dan jeli. Laporkan kejadian tersebut, panggil teman-teman media, ini ada kejadian seperti ini, maka mereka akan angkat, berhenti dengan sendirinya itu. Tapi kalau kita bentrok-bentrokan secara fisik, dan ini akhirnya kita tidak tahu mana yang dirugikan, mana yang diuntungkan, gitu kan? Tetap ingkar mungkar, Allah alam. Tapi saya tidak melihat ini cara efektif. Kalau ditanyakan kepada saya, saya tidak melihat cara efektif. Karena dalam agama Islam bukan dengan cara seperti itu. Apalagi kalau mereka adalah orang Islam. Paling baik dilaporkan kepada media, media kemudian angkat karena media itu senjata yang paling kuat sekarang. Siapapun, walaupun pemerintah yang zalim, tetap akan takut dengan media sekarang. Karena media itu bisa mengekspos ya berita-berita yang akhirnya mempermalukan pelaku-pelaku ini. Jadi Allah alam saya tidak melihat ini ada maslahatnya kalau seseorang itu melakukan keributan-keributan seperti yang terjadi. Jadi kita bisa laporkan ke RT, ke RW, kita bisa angkat di media, laporkan kemana saja. Ya, di TV-TV itu banyak mereka punya tim-tim kameramen yang selalu keliling cari berita. Maka mereka berterima kasih malah kalau anda datang untuk menyampaikan berita. Gitu kan. Jadi seperti itu. Nah ini Allah alam yang saya tahu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sebentar sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nggak dengar. Ada hadis yang Adakah hadis yang menjelaskan kalau umur umat ini satu setengah hari? Gitu ya? Iya, ada pak. Ada hadis, tapi bukan dikatakan satu setengah hari. Jadi hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bunyinya begini. <clears throat> Orang-orang Yahudi telah diberikan tugas oleh Allah untuk memimpin di muka bumi, menerapkan hukum Allah. Dan mereka bekerja dari pagi sampai duhur. Ternyata mereka lemah dan mereka tidak menjalankan lagi hukum Allah. Maksudnya setelah datang Nabi Isa mereka tidak beriman. Mereka cuma cut sampai di situ padahal hukumnya Allah harus berlangsung ke risalahnya Nabi Isa. Maka mereka lemah. Lalu datang lalu Allah pun memberikan balasan orang yang sudah terlanjur beriman sebelumnya. Kemudian datang Nasrani memimpin dari habis duhur sampai selepas asar dan menjelang matahari terbenam. Lalu mereka melemah karena datang risalah Nabi Muhammad SAW mereka tidak beriman. Lalu datanglah kalian memimpin hanya waktu itu. Jeda mau terbenam sampai terbenam matahari. Dan orang-orang Nasrani tadi dan orang Yahudi diberikan pahala masing-masing yang sudah beriman satu kirot. Satu kirot itu satu gunung. Lalu kemudian kalian datang bekerja dengan waktu yang sedikit. Hanya akan terbenam matahari sampai terbenam matahari Lalu Allah pun memberikan dan kalian kokoh dengan pendirian kalian. Karena sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya kita tinggal pertahankan agama kita ini tidak ada lagi lanjutannya. Lalu Allah memberikan kalian balasan dua kirot, dua kirot, dua gunung, dua gunung. Lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani <clears throat> berkata hari <clears throat> hari kiamat kepada Allah, "Ya Allah, kami ya bekerja lebih lama dan kami diberikan balasan lebih sedikit. Lalu kata Allah SWT, apakah saya mendolimi hak kalian? Ada nggak yang saya janjikan belum saya kasih? Misal kalau sodoko dapat pahala sekian, kalau ini dapat pahala sekian, ada nggak yang saya belum saya belum saya kasih? Kata mereka sudah sudah kasih semua ya Allah. Kata Allah SWT itu karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku inginkan. Hadis ini masuk dalam bab fadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah umat Muhammad. Jadi kita punya kelebihan memang. Makanya dalam hadis lain juga riwayat Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Jadi memang semua berharap menjadi umat ini karena semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sampaikan nanti akan ada nabi terakhir, nabi penutup, nanti akan pengikutnya jadi orang yang banyak, mereka akan jadi saksi hari kiamat, mereka akan lebih dulu masuk ke dalam surga. Ada bahasan tentang fadilah umat Muhammad SAW ini sendiri gitu kan. Nah seperti itu maka mereka berharap. Khusus hadis tadi sebenarnya bukan satu setengah hari, tapi waktu antara hampir terbenam matahari ke terbenam matahari saja. Itu digunakan untuk hidup di bumi. Ini perumpamaan saja. Perumpamaan tentang pendeknya antara jarak kita umat Muhammad SAW dengan kiamat. 1500 tahun itu diambil dari mana Pak? Enggak, tidak ada. Saya tidak temukan hadis itu. Satu setengah hari enggak ada. Yang ada yang saya sebutin tadi hadisnya. Antara waktu mau terbenam matahari ke maghrib dan ini tidak ditentukan waktunya. Tidak pernah ada penentuan waktu dikatakan satu setengah hari atau 1500 tahun itu tidak ada. Karena banyak sekali Pak, banyak sekali dalil-dalil syar'i yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat tadi tanpa penentuan waktu. Dan hanya sedikit yang pakai penentuan waktu seperti kasus tadi Nabi Isa. Kita tidak pernah tahu Nabi Isa itu turun nanti keadaannya tahun berapa, berapa tahun ke proses dia mengejar Dajjal. Tapi yang ada setelah membunuh Dajjal, beliau akan memimpin keadilan selama 40 tahun. Itu ada. Ada penentuan waktu, tapi cuman sebagian dari kejadian, tidak semua ada tentukan waktunya. Ya'juj Ma'juj tadi akan buat kerusakan di muka berapa lama Allah alam, tidak disebutin waktunya. Saya tidak pernah temukan Pak, kalau saya pribadi ya, keterbatasan saya Allah alam, ya, mungkin ilmu saya belum sampai di situ saya nggak tahu tapi saya belum pernah temukan umur umat Muhammad hanya satu setengah hari waktu akhirat ini belum saya temukan iya Allahu alam saya tidak tidak bisa saya tidak punya ilmu di situ pak kalau misalnya dikatakan NASA sekarang menemukan 60-70 tahun lagi akan ada yang bentrok dengan bumi mungkin bisa dihubungkan dengan itu maksudnya tadi tabrakannya kiamat Allahu alam yang kita tahu ada tiupan sangkakala dan akan terjadi pada saat itu dan ini waktunya lama. Saya pernah tanyakan sendiri kepada salah satu ulama, kira-kira waktu ini bisa dihitung nggak? Nggak apa? Bila benar-benar mengatakan tidak ada. Nggak ada ulama yang mengatakan bisa ditentukan waktu karena yang yang ini yang saya temukan pak ya, mereka mengatakan tidak bisa ditentukan waktu itu karena kebanyakan dalil tidak menyebutkan tentang waktunya. Kita nggak tahu jedah waktunya. Seperti di api yang akan keluar nanti, Allahu alam berapa lama. Kalau kita patok 60-70 tahun terus kita anggap akan terjadi kiamat. Sudah terlalu banyak, terlalu banyak. Ada yang bilang tahun 2012 kiamat, ada yang bilang tahun 2000, ada yang bilang waktu itu tahun 1978, 19. Ini sekarang ada lagi yang mengatakan 2030, ada yang mengatakan 2050. Itu terkaan mereka. Kalaupun betul tadi NASA melihat akan ada bentrok dengan bumi, keyakinan kita tidak akan terjadi kiamat sampai ada tanda-tanda semua tadi. Kita sebagai orang muslim sudah punya data konkret dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tadi tanda-tanda kiamat besar terjadi. Dan itu pasti terjadi di muka bumi. Waktunya pun itu puluhan tahun, gitu kan? Puluhan tahun. Allahu a'lam. Kalau saya melihat, kalaupun besar betul tadi NASA itu, berarti memang prosesi mungkin. Mana kita tahu, mungkin tiba-tiba NASA mengatakan memang dia akan tabrak bumi, tapi ternyata tidak jadi meleset. Bisa saja. Kenapa patok 60-70 tahun dari sekarang itu terlalu dekat kalau dari dari perhitungan dalil ya itu terlalu dekat. Seperti kalau Bapak mungkin tidak sempat hadir pertemuan yang lalu saya bilang sebelum tanda-tanda kiamat besar ini itu ada terjadi perang besar antara Islam sama Kristen dan itu terjadi di seluruh dunia namanya Malhamah Kubra. Itu hadis Bukhari tiga lembar kalau nggak salah hadis itu menjelaskan tentang proses peperangan itu. Dan itu nanti terjadi persatuan antara muslim sama orang-orang Nasrani di seluruh dunia. Kemudian mereka bersatu memerangi satu kaum. Tapi nggak disebutin kaum ini siapa. Setelah mereka menang, baru pasukan Nasrani pulang ke negeri Syam bersama pasukan muslimin yang dari sana. Kemudian mereka ngangkat berenda salib. Bendera salib mereka mengatakan kamilah yang menang. Kemudian pasukan muslim bilang, kita kan sama-sama. Enggak, bentrok. Akhirnya jihad, perang pada saat itu. Hari pertama umat Islam dikalahkan, hari kedua dikalahkan, hari ketiga dikalahkan yang berkumpul di situ sekelompok orang. Hari keempat seluruh muslim seluruh dunia bersatu. Maka seluruh Nasrani pun bersatu seluruh dunia dan mereka berada di bawah 80 bendera. Kata sebagian ulama hadis adalah 80 negara. Lalu terjadi perang besar-besaran. Orang-orang Nasrani sekarang tahu itu mereka mengatakan perang salib terakhir. Mereka anggap perang-perang salib yang terjadi itu perang salib awal dan yang kedua bersama Salahuddin al-Ayyub dulu. Tapi yang yang terakhir ini perang salib besar. Ya. Makanya kan ada perusahaan-perusahaan itu. Yang pernah saya sampaikan di pengajian. Banyak perusahaan-perusahaan Nasrani sekarang yang memang mereka tujukan dibiaya oleh gereja. Tujuannya untuk membiayai perang salib besar itu. Makanya cirinya mereka pakai lambang-lambang salib. Ya. Lambang-lambang salib. Saya mungkin mungkin terlalu vulgar kalau saya menyempatkan semuanya nama-nama perusahaannya. Tapi Anda lihat saja simbol-simbol, selalu perusahaan itu ada lambang-lambang salibnya. Gitu. Kan. Pernah ada keluarga saya beli mobil, itu langsung saya ingatkan, hati-hati. Mobil ini seperti ini, ada jam tangan sering ada tanda salibnya. Semua itu, pedak pisau, pisau, apa segala. Macam-macam yang dianggap kualitasnya bagus itu semua produk-produk yang memang tujuannya untuk membiayai perang salib besar. Dan itu ada disebutkan dalam hadis kita. Kita nggak bisa tutup mata dengan itu. Dan itu Allah alam berapa lama terjadinya dari sekarang kita tidak tahu. ya tidak tahu. Sekarang seperti prosesi pembangunan Ka'bah. Ini tanda-tanda hari kiamat terjadi kan ada, tapi tanda-tanda kiamat kecil. Kata Nabi SAW, semua gunung-gunung di Mekah akan dijebol dan dijadikan jalanan. Serta akan berdiri, tidak akan terjadi kiamat sampai berdiri di dekat Ka'bah. Ya, sebuah bangunan yang bernama Sa'ah. Sa'ah itu jam. Sekarang ada building jam. Sebagian ulama mengatakan itu bukan mustahil masuk dalam hadis. Gunung Umar dulu yang besar sekali dijebol dengan niat baik sebenarnya, tapi semua itu adalah ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat juga keluarnya gunung emas di Sungai Furat di Turki. Sekarang ini semua negara, semua negara-negara adik kuasa sudah sepakat dan mereka sudah lihat di gunung Sungai Furat itu, di Sungai Furat itu airnya akan merosot dan kelihatan gunung-gunung emas. Kata Nabi SAW, jangan kalau kalian lihat gunung masjid, jangan kalian ikut-ikutan. Umat Islam dilarang. Jangan ikut-ikutan. Karena dari 100 orang yang memperebutkannya, cuma satu yang hidup. 99 mati saling bunuh-membunuh. Karena gunung emas. Saya lihat, eh, mungkin bisa dilihat di Youtube juga Pak ya. Itu ada cuplikan tentang tanda-tanda hari kiamat gunung emas di sungai Furat. Efruat namanya kalau di Turki itu. Ya, jadi itu bisa dilihat, itu sekarang sudah dilihat dan itu kalau di, diilustrasikan airnya turun semua, itu gunung-gunung emas itu bukan puluhan, mungkin ratusan. Makanya negara-negara pada berebut. Lalu kata sahabat ya Rasulullah, <clears throat> kenapa masih ada orang Islam yang mau ikut-ikutan kalau begitu? Anda sudah sampaikan, tapi kenapa masih ada saja yang mau berperang? Ternyata ada umat Islam yang terlibat nanti di situ kan? Kata Nabi SAW, karena dia berharap dia yang satu yang hidup itu. Padahal semua akan mati 99. Karena banyaknya korban nanti situ sudah tidak kenal dia muslim ke dia kafir ke tapi Nabi ingatkan, "Hai umatku, jangan ikut-ikutan." Karena dari 100 orang 99 mati. Ini artinya bukan berarti 100 orang saja yang berebut, enggak. Artinya berapapun jumlahnya di sana, cuma satu persen yang selamat nanti. Sampai-sampai karena banyaknya korban gitu kan? Semua dunia sudah berhenti berperang memperebutkan itu, maka akan lewat seorang pencuri kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu tangannya dipotong karena mencuri maka dia melihat emas tersebut sampai mengatakan celakalah kamu Gah, apakah karena kamu tangan saya dipotong artinya emas sampai tidak ada nilainya lagi pada saat itu orang sudah tidak mau lagi emas karena orang saling bunuh membunuh itu tanda-tanda kiamat kecil itu itu belum masuk ke kiamat besar itu belum terjadi gitu kan jadi penentuan waktu ditentukan tahunnya ini nggak nggak nggak nggak nggak apa namanya nggak tepat ya. Kalau kita lihat banyaknya kejadian-kejadian itu, Allahumma alam. Siapa tadi di belakang? Silakan. Dikerasin suaranya akhi ya. Baik. Orang-orang yang awal, orang-orang yang awal ini pendapat yang paling kuat adalah orang-orang yang awal masuk Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya para sahabat. Itu yang dimaksud eh, as-sabiqun al-sabiqun, ya kan? Itu orang-orang yang pertama, orang yang awal masuk Islam. Kemudian sedikit kata Allah SWT eh, ada sedikit yang datang mereka. <clears throat> sedikit yang datang setelah mereka di sini adalah orang-orang yang setelah generasi sahabat meninggal, yang mereka lalai, ya. Kan? Karena semua orang yang masuk neraka itu bukan berarti cuma orang kafir, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang muslim yang bermaksiat. Berarti akan banyak sekali dari mereka yang menjadi penghuni neraka, gitu kan? bukan cuma si kafir. Nanti kata Allah SWT setelah mereka masuk ke dalam surga, setelah itu dari ashabul yamin, ashabul yamin nanti penjelasan yang kedua. Setelah mereka menjadi ahli surga, mereka jadi ahli kanan, barulah dikatakan sebagian besar dari yang pertama dan sebagian besar dari yang terakhir. Kata para ulama tafsir maksudnya setelah mereka masuk surga dan Allah membahas di ayat ini adalah orang-orang yang sudah masuk semuanya ke dalam surga. Jadi termasuk orang-orang muslim yang punya dosa di neraka, sudah bersih semua dosanya dikeluarkan. Neraka tinggal orang kafir dan orang munafik. Nah ini masuk dalam potongan ayat yang kedua. Yang mengatakan tadi, sebagian besar dari awal, sebagian besar dari yang akhir. Itu yang dimaksud. Jadi terakhir nanti semuanya pada saat sudah masuk. <clears throat> Ada lagi? Iya. Allahu alam, Pak. Saya belum pernah temukan dalil itu. Jadi kalau yang belum dengar, beliau mengatakan ada yang pernah berkata e, di Nabi Isa nanti pada saat mati akan dimakamkan di sebelah kuburannya Nabi Muhammad SAW dan dikatakan masih ada tempat di situ. Allah alam. Tapi kalau saya pertemukan dengan dalil yang saya tahu itu nggak benar pak. Seperti misal pada saat dikatakan akan ada tempat untuk Nabi Isa di situ. Waktu Umar bin Khattab akan meninggal dunia dalam hadis Bukhari dikatakan